kaji kita malam hari ini adalah spesial berkaitan dengan persoalan-persoalan tentang saum. Dan dalam pertemuan yang lalu narasumber kita telah mengangkat beberapa poin misalnya di dalam menyambut syahrul Ramadan manusia tergolong menjadi dua bagian. Ada orang-orang yang suka cita, bergembira, ada juga yang bersedih. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bergembira dengan cara-cara yang dibenarkan oleh Islam. Dan pemerhati APR, rahmatullah, tentunya Antum bisa bergabung dengan kami baik via telepon di 8816363 atau via SMS di 0816919215. Narasumber kita, Ustaz Zainal Abidin, Alhamdulillah telah hadir di studio kami di 107 FM Radio Data. Dan acara kaji kitab Bulughul Maram malam hari ini kita bersiam dipandu oleh saya, Aku kuntilah Iqbal Rahman dan Mas Firman sebagai teman operator kita malam hari ini. Baik, Murad Persiapkan uh, eh, kitab Bulughul Maram Babu Siam dan catatan-catatan dan tentunya kami akan berikan kesempatan yang selebar-lebarnya atau sepanjang-panjangnya bagi antum yang ingin bergabung dengan kami. Dan langsung saja kita sapa narasumber kita malam hari ini Ustaz Zainalabidin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Khair. Cerah ceria. Cerah ceria secara nisfu sa'ban. <laughs> Iya, Ustaz. Eh, ini cukup apa namanya uh, menggelitik di dalam hati saya mewakili para pemerhati zakat. Ada apa sebenarnya uh, tanggal 15 saban atau yang disebut dengan nisfu saban? Ada ada apa tidak hal-hal uh, yang disunahkan oleh Rasulullah SAW yang harus dikerjakan atau perlu dikerjakan oleh umatnya صفر malam hari ini هذا الدستور طيب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد kaum muslimin, ikhwan wal akhwat pendengar sekalian, pada hari ini, malam hari ini, mungkin juga di antara mereka masih di masjid bersimpuh membaca ayat-ayat dari surat Yasin untuk melakukan berbagai macam aktivitas ritual yang disebut dengan nisfu sa'ban banyak kila wal kol yang dikatakan di tengah masyarakat bahwa nisfu sa'ban itu memiliki keutamaan bahkan sambutan masyarakat itu lebih daripada menyambut Lailatul Qadar. Buktinya kalau nisfu Sa'ban mereka berbondong-bondong ke masjid, kalau Lailatul Qadar malah berbondong-bondong ke mall dan untuk apa namanya membuat berbagai macam kue malah diterlantarkan Padahal ini dalilnya jelas. Perlu kita tegaskan di sini, barangkali orang-orang yang melakukan aktivitas dan mengagungkan nisfu sa'ban berpegangan dengan beberapa hadis sebagai berikut yang nanti kita akan dudukkan dan polemik di antara ulama tentang menghormati nisfu sa'ban dan pendapat yang paling terkuat pendapat siapa. Hadis yang pertama, hadis ini ada di dalam Sunan Ibnu Majah semua dan juga sebagian ada di dalam Sunan ini Sahih Ibnu Hibban. Dari Ali bin Abi Thalib, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza kana lailatan nisfi Sya'ban, kalau sudah datang malam Lailatul Nisfu Sya'ban, faqumu lailaha sumu naharaha." Solatlah pada malamnya dan puasalah pada siangnya. Fa inna Allah Ta'ala yanzilu fiha li syamsi. Allah Subhanahu wa Ta'ala turun. Maksudnya di sini turun pada malam hari itu ke langit dunia semenjak matahari terbenam ila sama'i dunia. Maksudnya turun ke langit dunia. Fayaqulu Allah berfirman, ala mustaghfirin ada enggak orang yang meminta ampun kepadaku fa'aghfirolahu. Aku akan ampuni. Ala mustarzikin ada enggak orang yang meminta, meminta rezeki fa'arzuqahu saya akan kasih rezeki. Ala mubtal ala mubtalin adakah di malam hari itu orang yang terkena musibah bencana bala fa'afiyah ya saya akan berikan afiah yaitu keselamatan dari musibah itu. Ala kada ala kada hatta yatlu al fajru Allah mengatakan itu sampai terbit fajar pada waktu menjelang subuh. Namun hadirin sekalian, setelah kita tengok sanad hadis ini adalah sanad hadis yang dhaif karena di dalam sanadnya ada Abu Bakar bin Abdullah ibnu Abi Sabir ini Sabirah yang telah dinyatakan oleh ahlul hadis, dia adalah sering membuat hadis maudhu. Makanya pada akhirnya dia tidak bisa diterima riwayatnya. Kemudian hadis yang kedua pernah ini di, dikeluarkan oleh Ibnu Hibban di dalam sahihnya dan juga Ibnu Majah di dalam sunannya jadi Aisyah qalat faqadtu nabiyyi fakharajtu faidan huwa bil baqi. Saya pernah kehilangan Nabi malam-malam tiba-tiba saya temukan di kuburan Baqi. Rafi'an ra'sahu ila sama sambil menengadahkan mukanya ke atas langit. Faqala maka Rasul mengatakan kepadaku, "Akunti takhafin ayyahifallahu alaiki wa rasuluh?" Apa kamu khawatir wahai Aisyah Allah dan Rasulnya akan mendolimi kamu? Artinya e, dikhawatirkan Rasulullah itu pergi ke tempat istri yang lainnya. Fakultu saya katakan, ya Rasulullah, dhanantu annaka ataita ba'da nisa'ik. Saya cuma nyangka kamu datang kepada salah seorang istri kamu. Kehilangan. Biasa ini kalau sudah punya mantu kan. Faqala inna Allah tabaraka wa ta'ala ketika itu Nabi Muhammad mengatakan sesungguhnya Allah ta'ala yanzilu lailatan nisfi min sa'ban. Turun pada waktu malam pertengahan sa'ban. Ila sama'i dunya ke langit dunia fayaghfiru li akthari min adati sya'ri ghanami kalbin. Allah mengampuni orang-orang sejumlah rambut. Ini bilangan rambut kambingnya kabilah kalb itu ada kabilah kilab, itu kambingnya banyak. Hadis ini dikeluarkan juga oleh Imam Ahmad di dalam mus ini musnadnya wa Tirmidzi di dalam sunannya Ibnu Majah juga dan dikatakan oleh Imam At-Tirmidzi saya mendapatkan informasi dan juga mendapatkan berita dari Imam Bukhari maksudnya secara langsung annahu da'afahu dia mendoifkan hadis ini Kemudian hadis yang ketiga, dan tidak ada hadis setelah itu, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Musa, Inna Allah la yattali'u lailatan nisfi min sya'ban. Allah menampakkan ininya, maksudnya ittila, ya, pada waktu uh, malam nisfu fa yaghfiru li jami'i khalqihi mengampuni kepada seluruh makhluknya illa musyrikin li illa li musyrikin au musyahin. Mengampuni seluruh makhluknya kecuali orang yang musyrik atau orang yang sedang bertengkar. Hadis ini juga dan juga hadis yang lainnya dikatakan oleh uh, ahli hadis seperti Imam As-Sindi bahwa hadis ini adalah dhaif juga karena di sana ada Abdullah ibnu Abi Lahia yang dikenal hadis-hadisnya adalah dhaif dan di sana ada tadlis dari Walid ibni Muslim. Dengan demikian, hadis-hadis tentang masalah fadilah nisfu sa'ban nol tidak bisa kita benarkan. Kemudian di sana masih ada di antara beberapa ulama terutama ahli Syam yang mensunahkan untuk menghidupkan pada ini malam nisfu sa'ban itu. Di antaranya mereka adalah Khalid ibnu Ma'dan dan Makhul serta Lukman ibnu Amir. Namun setelah terbukti riwayat-riwayat yang dia guna, mereka sanda, mereka gunakan untuk sandaran pendapat itu kebanyakan adalah Israeliat. Maka kebanyakan mereka adalah rujuk dan hanya dipertahankan oleh sekelompok orang dari kalangan ahli ibadah, ahli Basrah. Adapun ulama-ulama Hijaz di antaranya Atha Ibnu Abi Rabah dan Ibnu Abi Malika dan Abdurrahman bin Zaid bin Aslam serta ahli fikih dari kalangan Madinah terutama sahabat-sahabatnya Imam Malik mengatakan bahwa menghidupkan pada waktu malam Sa'ban itu adalah bid'atun mungkaratun bid'ah mungkarah. Terutama dengan salat sebagaimana juga yang dikatakan oleh pengarang kitab Fathul Mu'in menghidupkan nisfu Sa'ban, malam-malam pertengahan bulan Sa'ban, merupakan satu perbuatan bid'ah yang dikatakan mungkaratun yang sangat mungkar. Kemudian ulama Sam juga berselisih di dalam cara menghidupkan malam itu. Di antaranya Khalid bin Ma'dan dan juga Luqman bin Amir serta yang lainnya. Dia menghias, eh, menggunakan pakaian yang bagus, menggunakan minyak wangi, mengenakan celak-celak, kemudian melakukan qiyamul lail berjamaah di masjid. Seperti juga yang disetujui oleh Ishaq ibnu Rahuya. Dan itu mereka katakan bukan merupakan satu bid'ah. Kemudian pendapat yang kedua, membenci ngumpul-ngumpul di masjid untuk sholat, untuk bercerita, untuk ceramah, untuk doa, dan yang lainnya. Namun kalau seandainya orang tersebut sholat sendirian di rumah, dibolehkan. Ini pendapatnya Imam Al-Auza'i yaitu Imam Ahli Syam. Namun setelah kita lihat sandaran mereka yang membolehkan menghidupkan malam-malam itu dengan menghias pakaian, menggunakan minyak wangi dan melakukan qiyamul lail, dikir, dan doa-doa serta ceramah pada waktu malam hari itu. Dia hanya berpegangan dari riwayat Umar bin Abdul Aziz, di mana dia pernah menulis kepada gubernurnya yang ada di Basrah untuk menghidupkan malam-malam yang sunnah, di mana malam-malam itu memiliki keutamaan yaitu bulan Rajab, malam pertengahan Syaban, malam hari raya Idul Fitri dan malam hari raya Idul Adha. Tapi dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali bahwa riwayat dari Umar bin Abdul Aziz ini keabsahannya masih sangat-sangat diragukan. Di dalam kitab Lata'if itu disebutkan. Dengan demikian, tidak ada sandaran bagi bagi orang yang menghidupkan malam hari raya Idul Adha itu saat ini malam nisfu Sa'ban itu sama sekali eh, baik dari sisi Al-Qur'an, sunnah dan juga asar-asar dari karangan At-Tabi'in. Dengan demikian bahwa menghidupkan malam nisfu Sa'ban entah itu dengan qiyamul lail, zikir atau doa atau ngumpul-ngumpul untuk bercerita berceramah itu semuanya dikatakan oleh sahabat-sahabat Imam Malik dan juga sebagian dari ulama asy-Syafi'iyah mengatakan bahwa itu adalah malam bid'ah atau kita bisa istilahkan mabit yaitu malam bid'ah. <laughs> Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, uh, ada istilah baru tadi mabit ya. Yeah. Malam bid'ah. Tapi yeah. mabid gitu ya. Iya, yeah, mabid. Malam bid'ah. Uh, masih berbicara mengenai ini saban ini Ustaz ya sebelum kita istirahat sejenak e, ada di antara sekian kaum muslimin melakukan sholat misalnya alfiyah barangkali ya. Iya. Yeah. Sholat alfiyah kemudian tabaruk dengan air. Yeah. Dibacakan surat asin tiga kali dan lain sebagainya. E, kebanyakan kalau mereka kita aja diskusi itu uh, argumentasinya adalah, apa salahnya? Toh yang saya baca surat Yasin kok daripada baca koran nonton TV bukankah e, ada dalilnya seperti tadi yang disebutkan kemudian lalu kita jawab dalilnya itu dhaif atau bahkan Israiliyat tadi iya yeah. nah kan nggak apa-apa mengamalkan hadis dhaif untuk kebaikan ini ah. argumentasi-argumentasi yang yang e, sering kita dengar dari lisan mereka. Betul. Intinya adalah justifikasi pembenaran terhadap kebitahan, ah, kebitahan yang mereka lakukan. Apa yang mesti kita jawab? Iya. E, tentang masalah alasan mereka, ya daripada inilah kebanyakan hmm. alasan ahli bid'ah. Dulu bid'ah tahlilan alasannya ah daripada orang cuci nganggur. Rumpi. Iya. Karena alasan daripada inilah sehingga orang cenderung membuat apa saja yang disukainya yang dianggap menjadi pengganti. Walaupun ternyata setelah kita ukur menurut ukuran Al-Quran dan hadis penggantinya lebih buruk daripada yang diganti. Hmm. Itu. Terus kemudian tentang masalah alasan. Toh hadisnya doib-doib juga kan hadis. Kan hmm, gitu. Iya. Ya inilah alasan-alasan mereka yang sudah lama E, dengan alasan bahwa itu adalah hadis dhaif padahal syarat untuk mengamalkan hadis dhaif itu sangat ketat. Yang pertama menurut Ibnu Hajar Al Asqalani harus sejalan dengan aslun yaitu min usuluddin artinya pengamalan itu ada dasarnya secara umum. Kemudian tidak dikesankan bahwa itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak dikesankan bahwa hadis itu sahih dan hanya sebatas di dalam hal-hal yang fadailul amal, tetapi hadisnya itu tidak dhaif yang sangat, ya, dhaif yang khafif, dhaif yang karena masalah-masalah selain uh, tidak adil, fasik, ahli bid'ah, mungkin karena lemahnya apalan. Tetapi di sana ada aslun min usulil din, ya, yang mendukung pengamalan itu gitu. Sementara di sini tidak ada sama sekali. Tuh. Ini kalau mereka beralasan masalah tentang nisfu Sa'ban ini. Hmm. Namun sebelum kita me, apa mengarah ke sana, saya ingin masuk ke dalam satu had, itu dua hadis yang ada di dalam Bulughul Maram dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqaddamu Ramadan bi saumi yaumin wala yaumain illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu yang artinya janganlah kalian takut damu itu aslinya adalah damu karena taknya itu double kemudian diidghamkan maka tinggal satu la damu janganlah kalian mendahului Ramadan dengan puasa satu hari atau dua hari sebelumnya kecuali orang yang terbiasa melakukan puasa. Para ulama seperti Ibnu Hajar Al Asqalani menuduhkan tentang masalah yang terkait dengan hadis ini dan insya Allah kita akan jelaskan secara rinci nanti pada penjelasan penggabungan antara hadis syak dan juga hadis larangan Rasulullah. idan tasofa sa'ban falatasumu. Kalau sudah sampai pertengahan Sa'ban, janganlah puasa. Insya Allah. Baik. E, pemerintah kata demikian e, mukaddimah yang perdana berkaitan dengan e, faktual yang terjadi di masyarakat kita malam hari ini sebagian bukan keseluruhan oke. ya sebagian melakukan ritual tertentu yang diklaim sebagai sunnah Nabi, yakni menghidup-hidupkan e, eh, nisfu syaban. Kemudian yang kedua tadi hadis yang dibuatkan oleh Abu Hurairah dari Abu Hurairah, kemudian e, ter, tertulis di e, tertulis e, mutafakun alaih akan kita bahas sesudah yang berikut ini. Kaji kitab malam hari ini narasumber tetap kita Ustaz Zainal Abidin. Tentunya akan melanjutkan kaitan uh, pembahasan kitab Siam sebagaimana yang tercantum di dalam kitab Bulughul Maram. Saat uh, eh, hadis yang ke 539 sebagaimana yang tercantum di Taudhiful Hakam ini. Ya. Ada satu larangan e, tidak boleh mendahului Ramadan dengan berpuasa sehari atau dua hari. Ini larangan yang menunjukkan haram apa cuma hati-hati atau warning saja? Ya. E, perlu kita angkat di sini ada tiga, ada empat hadis. Nah, ini yang perlu kita dudukkan. Pertama Rasulullah mengatakan la taqaddamu sauma Ramadan bi أو يومين إلا illa يكون صوم yasumuhu رجل falyasummu dalikal dzalikal saum atau di dalam lafaz yang ada di dalam kitab ini la taqaddamu ramadan bi saumi yaumin wala yaumaini illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu Kemudian ada lagi hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bunyinya, "Idza kana nisfu min Sya'ban fala tasumu." Atau di dalam riwayat yang lainnya, "Idza idzan tasafa Sya'banu fala tasumu. Jika sudah masuk ke nisfu Sa'ban atau pertengahan Sa'ban, jangan puasa. Sementara di sana juga ada hadis dari Aisyah dan juga Ummu Salamah. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, yasilu Syaban bi Ramadan. Dan diriwayatkan oleh Ai ini Ummu Salamah juga sama bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyambung Syaban dengan Ramadan. Dua-duanya ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam sunannya. Dan juga disebutkan di dalam riwayat Abu Dawud dari Ummu Salamah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lam yakun yasumu minas syahr minas sana syahran taman illa sya'bana yasiluhu bi Ramadan. Jadi tidak pernah Rasulullah sepanjang tahun puasa satu bulan penuh kecuali Sya'ban yang disambung sampai Ramadan. Dan hadis ini adalah sahih. Kemudian tadi kita telah katakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melarang kita untuk puasa di pertengahan di pertengahan Syaban. Wallahu alam bisawam, hadis ini satu dengan yang lainnya tidak ada pertentangan. Sebelumnya kita dudukkan maknanya. Dulu sebelum eh, sambil kita mendudukkan sanatnya. Adapun la taqaddamu sauma Ramadan bi saumi yaumin aw yaumaini atau la taqaddamu Ramadan bi saumi yaumin aw yaumaini illa rajulun kana yasumu yauman falyasumhu. Dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam uh, Fathul Barinya yang dimaksud adalah mendahulukan puasa satu hari atau dua hari dengan niat puasa Ramadan. Ihtiyatan dalam rangka untuk ihtiyat. Oleh karena itu Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya mengatakan dia puasa satu hari atau dua hari sebelum Ramadan bimakna Ramadan artinya di dalam rangka untuk jaga-jagai jangan-jangan sudah puasa Ramadan. Makanya Imam As-Sindi di dalam uh, apa syarah uh, ininya syarah uh, Sunan At-Tirmidzi beliau mengatakan larangan tersebut lebih kepada jika orang tersebut niatnya adalah puasa Ramadan. Jangan-jangan ini sudah Ramadan. Berpegangan dengan hadis dari Ali sama sama Aisyah yang Ali mengatakan e, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya ini dinisbatkan tapi nanti kita cek ternyata hadis ini adalah mungkati la an asuma yauman fi sya'ban ahabbu ilayya min an uftira yauman min ramadan kalau seandainya saya itu puasa satu hari dari bulan Syaban, walaupun ragu, walaupun hari yang dilarang, itu masih aku cintai daripada aku buka satu hari bulan Ramadan. Jangan-jangan ini sudah Ramadan. Nah, so, uh, eh, dalam hadis ini uh, ada cacatnya karena Fatimah bin Husain bin Ali tidak bertemu Ali bin Abi Thalib. Sehingga hadisnya adalah mungkoti. Adapun Aisyah mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh ini uh, Abu Dawud di dalam sunannya bahwa dia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan atau uh, hadis ini statusnya adalah mauquf kepada Aisyah Saya buka satu hari, uh, uh, saya puasa satu hari di bulan Syaban itu aku lebih aku cintai ketimbang saya buka puasa pada waktu bulan uh, Ramadan sehari. Artinya daripada saya sekarang ini bulan eh, tanggal 29 atau 30 nggak puasa, jangan-jangan sudah puasa, mendingan aku puasa satu hari bulan Sa'ban, walaupun itu dilarang, walaupun itu hari diragukan, itu masih mendingan ketimbang saya meninggalkan satu hari puasa bulan Ramadan. Namun, telah diluruskan oleh ulama-ulama, kalau seandainya riwayat dari Aisyah ini sahih, maksudnya Aisyah adalah di sini hanya segedar puasa yang kalau memang ada seorang yang sudah menyaksikan. Ada menyaksikan hilal. Karena pada saat itu ada orang melaporkan. Cuman hilal tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan. Hati-hatinya puasa e, puasa daripada tidak. Inilah yang yang kita ingin dudukkan di sini. Kemudian yang selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan juga tadi idan kanan idan kanan nisfu idan tasofan nisfu min Syaban ya kalau sudah sampai pada pertengahan Syaban fala tasumu janganlah engkau puasa ya ini semuanya uh, menurut ulama hadis ini ada yang mengatakan bahwa hadis ini dhaif hadis di antara sebagian ulama mengatakan bahwa hadis ini adalah uh, sahih. Di antara ulama yang mensahihkan hadis ini adalah Imam At-Tirmidzi, kemudian Al-Hakim juga Imam Ibnu Hibban, Imam At-Tahawi. Namun ulama-ulama yang lebih besar seperti Imam Ahmad, ya, juga Imam Ayahya Ibnu Ma'in dan yang lainnya mendoifkan hadis ini bahkan hadis ini adalah hadis yang mungkar. Wallahu alam bisawab. Katanya Ibnu Hajar Al-Asqalani, tidak usah kita dhaifkan, kita bisa jalankan bareng-bareng. Maksudnya hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita mendahulukan puasa Ramadan satu hari dua hari ini hanya sekedar ihtiyaton tadi. Atau katanya Imam As-Sindi, litaksir di Ramadan. Untuk memperbanyak bilangan puasa Ramadan. Ya, atau hanya sekedar untuk hati-hati di dalam melaksanakan puasa Ramadan. Dan ini semua tidak tidak diperbolehkan. Kemudian Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani menukil dari para ulama makna hadis, makna hadis tersebut adalah la tastaqbilu Ramadan bisiyami yaumin aw yaumaini ala niyatil ihtiyat di Ramadan. Janganlah di antara kalian puasa sehari atau dua hari sebelum Ramadan, niatnya hanya sekedar hati-hati saja. Hati-hati saja. Oleh karena itu, kalau memang tujuannya seperti itu, maka jelas puasa tersebut tidak diperbolehkan. Tetapi kalau illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu, melainkan orang tersebut terbiasa puasa Senin Kamis atau mungkin dia puasa Dawud dan yang lainnya tidak menjadi masalah. Apalagi di sana tadi ada hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyambung antara Syaban dengan dengan Ramadan. Oleh karena itu, di antara hadis ini tidak ada pertentangan dan dikumpulkan sangat indah sekali oleh uh, oleh Ibnu Hajar Al Asqalani di dalam kitab Fathul Barinya, larangan puasa nisfu Sya'ban itu terlebih Barang siapa yang sebelumnya dia itu tidak puasa, kemudian tiba-tiba pada saat pertengahan baru puasa. Atau ini menurut Imam Ash-Syafi'i. Atau dia puasa, kalau seandainya puasa tersebut, dikhawatirkan melemahkan badannya. Sehingga untuk persiapan Ramadan ini kurang. Maka, Idza kanan nisfu min Sya'ban falatasumu. Kalau sekarang ini puasa pertengahan Sya'ban, eh, kalau sudah sekarang sampai pada pertengahan puasa janganlah kalian uh, ber, berpuasa. Kemudian hadis yang kaitannya dengan eh, la taqaddamu Ramadan bi saumi yaumin wala yaumin illa rajulun kana yasumu yaum sauman falyasumhu ini lebih kepada uh, kalau seandainya puasa hanya sekedar hati-hati, kuatir ini sudah masuk bulan puasa Ramadan. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyambung itu semuanya adalah puasa-puasa yang dibiasakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah membiasakan puasa Syaban bertahun-tahun seperti itu dan selalu nyambung antara Syaban dengan Ramadan. Dengan demikian, hati satu dengan yang lainnya tidak ada pertentangan. Wallahu a'lam Baik, pemerhati data, demikian uh, tambahan berkaitan dengan empat eh, empat hadis Ustaz ya. Yeah. Empat hadis yang ternyata satu dengan yang lain tidak bertentangan. Iya. Bagaimana Ustaz uh, tadi ada penjelasan illa rojulun eh, kana yasumu sauman fal Disebutkan kana yasumu sauman ini bisa nggak uh, saum uh, Syaban karena orang ini sudah sejak tanggal 1 mungkin atau tanggal 2 dia sudah memulai saum Saban. Iya katakanlah e, nanti satu Ramadan itu misalnya hari Jumat, masih bolehkah dia saum Syaban tanpa niat Ramadan, tanpa niat ikhtiar tadi untuk melaksanakan saum e, eh, Syaban tadi? Iya. Kalau memang dia terbiasa puasa ya Senin, Kamis atau Daud apalagi puasa nada dan kodok, maka para ulama ijma boleh melakukan itu karena di dalam masalah kodok dan nadar itu wajib dibayar itu dengan dalil-dalil yang qat'i. Sementara yang tadi larangan adalah masih dhanni. Bagaimana satu dalil yang tetap dengan qat'i kita tolak dengan dhanni jelas tidak tidak hmm, bisa. Hmm, hmm. Nah, hikmahnya kenapa dilarang puasa sehari dan dua hari sebelum Ramadan? Ibnu Hajar menurunkan beberapa hikmah. Yang pertama, untuk takawi, untuk mencari kekuatan persiapan untuk bulan Ramadan. Tetapi dibantah dari siak daripada teks hadis itu. Kalau seandainya tiga atau empat hari sebelum Ramadan dibolehkan. Yang hmm. dilarangkan satu hari atau dua hari. sebelum berarti di sini mafhumul mukhalafahnya kalau tiga hari atau empat hari boleh. Hmm. Itu ini bisa dibantah seperti itu. Kemudian ada yang mengungkapkan hikmahnya khawatir terjadi percampuran ikhtilat antara puasa wajib Ramadan dengan sunnah Syaban. Hmm. Dibantah juga dengan hadis lanjutan tadi, illa rajulun yasumu sauman fal yasumu yaitu dia punya kebiasaan puasa Senin Kemis atau Daud atau puasa-puasa yang lainnya. Dibolehkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu illah yang menarik dan inilah yang mungkin uh, illah yang paling bagus. Kenapa dilarang puasa sebelum dan sebelum sehari atau dua hari ya? uh, Ramadan? Karena niatnya Ramadan ya. Hmm. Karena Ramadan itu tidak tetap kecuali berdasarkan ru'yah. Iya. Yeah. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Sementara mendahului sehari dua hari ini menunjukkan pelecehan terhadap syariat ru'yah ini. Seakan-akan dia mengatakan secara implisit, secara tidak langsung, ah saya Ramadan gak perlu ru'yah-ru'yahan. Dan ini jelas ta'an terhadap terhadap syariah ru'yah. Padahal kalau kita bahas nanti pada pertemuan yang akan datang, kita akan bahas tentang masalah kedudukan ru'yah dan hisab. Para ulama ijma bahwa awal puasa adalah dengan ru'yah. Sementara orang yang mendahului sehari dua hari sebelum Ramadan ini, niatnya kalau memang Ramadan hati-hati seakan-akan melecehkan uh, syariat ru'yah. Ya udahlah saya puasa aja nggak perlu itu. Hmm. Makanya Eh, Rafidah di dalam masalah ini dinyatakan oleh ulama-ulama sunnah sesat karena dia tidak menganggap ru'yah itu sebagai syariat. Dia boleh puasa tanpa ru'yah. Artinya mendahului sehari dua hari sebelum ru'yah tetap itu dibolehkan. Inilah taujih yang paling muktamad katanya Ibnu Hajar Al Asqalani di dalam kitab Fathul Barinya. Wallahu a'lam bishawab. Baik pemerintah data, kami beri kesempatan bagi antum yang ingin bergabung di 8816363 atau di 0816919215. Saat masih berkaitan dengan Sa'ban. Uh, mungkin di antara kita mengerti ya dan hafal barangkali Sa'ban. Tapi uh, eh, segedar mungkin uh, didefinisikan Ustaz kenapa sih bulan ini disebut Saban? Barangkali ada para ulama membahas masalah ini. Oh, iya. Atau dari bahasa apa dan maknanya apa? Uh, kalau kita lihat Sa'ban itu adalah eh, bahasa yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk persiapan menuju Ramadan. Ya. Tentang masalah persisnya, kenapa dinamakan Sya'ban, belum kita temukan ya secara bahasa kenapa bulan itu dikatakan Sya'ban seperti Ramadan karena dari kata Ramadan yarmudu yang artinya membakarkan kan -hmm. Tentang masalah Sya'ban, wallahu alam bisawab belum kita temukan, temukan apa yang dimaksud dengan Sya'ban itu. Baik, uh, pemerintah uh, kami beri kesempatan kepada antum ini yang ingin bergabung dengan kami, tentunya seputar pembahasan kita malam hari ini. Jangan kemana-mana, jangan melebar dulu, kita fokuskan e, berkaitan dengan pembahasan narasumber kita malam hari ini. Saat penelpon yang perdana kita terima dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan? Ibu Hadijah Ustaz. Ibu Hadijah di? Di Pondok Gede. Pondok Gede. B. Silakan Bu Hadijah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, ini saya kebetulan pegang buku Bulu-Bulu Marom, terjemah Hasan ya Ustaz ya. Ah, Hasan ya? Iya, Hasan. Hmm. Ini juga saya udah lihat hadisnya Ustaz, tadi mengenai jangan mendahului Ramadan dengan tahun sehari atau dua hari. Hmm. Nah, tapi saya lihat di sini ada di bab Tahu tahu ya Ustaz ya uh, dari Aisyah ia berkata adalah Rasulullah SAW saum hingga kami menyangka bahwa tidak akan ia berbuka dan ia berbuka hingga kami menyangka bahwa tidak akan ia saum hmm. dan saya tidak lihat Rasulullah SAW menggunakan saum sebulan melainkan Ramadan dan saya tidak lihat dia saum di satu bulan lebih banyak daripada saumnya di Sa'ban. Hmm. Nah ini Ustaz, e, saumnya di Sa'ban ini maksudnya apa boleh kita ikutin atau tidak atau prakteknya seperti iya, apa? Ya, prakteknya seperti apa? Ah, baik, Bu Hadis, nah, itu ya. satu itu Ustaz ah, ya. Yang kedua? Yang kedua gini Ustaz. Kebetulan tadi saya tuh majelis taklim ya di dekat rumah. Kodar Allah Bu, bukan ya. kebetulan ya. <laughs> nah, maksudnya saya nih yang Ustaz jelasin kebetulan sama gitu. Nah, kebetulan di, lagi. Diminta di, ayo eh, maaf Ustaz, eh, kadar ya kadar Allah ya. Hmm di, ditanya soal nisfu nisfusakban gitu. Hmm. Nah ke, eh, dan saya alhamdulillah nggak tahu saya dapat dari mana tuh kok. Saya pakai dalil yang Ustaz pakai ini. rasa damu Ramadona ini saat. Hmm. Nah, kira-kira udah cocok nggak? itu <laughs> Dicatat cocokin nggak gitu ya? Iya, Baik Bu Khadijah. Di tempat saya ini abanannya kental sekali Ustaz. Iya iya iya. Baik, terima kasih. Bu Hadijah. Terima kasih, Ustaz. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Muradyata, eh, hadis terjemahan hadis ya. Terjemahan hadis yang tadi dibaca oleh Bu Hadijah itu tercantum di halaman 341 Kitab Bulughul Maram. Kemudian eh, nomor hadisnya 701. Eh, silakan ditanggapi Ustaz. Yang pertama soal uh, an Aisyah taqalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta nakul la yuftiru wa yuftiru hatta nakul la yasum. Baik. Ila akhir. Uh, makna dari hadis ini seperti pernyataan Aisyah yang ada di dalam Sunan Ibnu Majah. Qalat kana yasumu Sya'ban kullahu hatta yasiluhu bi Ramadan. Hmm. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika puasa menunjukkan keseriusannya. Dan juga ketika dia dibuka betul-betul dia itu menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan orang yang sepanjang tahun puasa. Hmm. Seperti anggapan sebagian orang dan ketika zaman sahabat itu juga sudah ada. Mereka akan terus sholat, tidak akan tidur, dan mereka tidak ini di antara mereka akan yang puasa terus tidak buka dan tidak menikahi perempuan. Intinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga buka dan Rasulullah SAW juga puasa. Namun di dalam penjelasan tersebut ingin mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu di dalam bulan Syaban sangat banyak puasanya. Bahkan dalam riwayat Sahih Bukhari, uh, Aisyah mengatakan saya tidak pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam puasa paling banyak dibanding Syaban dan puasa paling penuh dibanding Ramadan. Wallahu a'lam Baik, untuk yang kedua, beliau ditanya tentang susaban. Hadisnya sama Ustaz yang ya, disampaikan. Ya, pembahasannya sama, cuman kalau ibu ngangkat telah taqaddamu Ramadan bi saumi yaumain yaumin au yaumain ini kurang tepat. Hmm. E, malah itu e, menghargai menghargai ini Sa'ban itu sendiri. Tetapi kalau kita menegaskan tentang masalah nisfu Sa'ban, tadi diturunkan hadis-hadis tentang keutamaan Sa'ban, kemudian kita jelaskan kepada masyarakat bahwa keutamaan Sa'ban itu tidak ada satupun hadis yang marfu maupun mauquf yang sahih. Bahkan dikatakan oleh penulis kitab Fathul Mu'in dan kitab ini adalah kitab yang paling menjadi pegangan utama orang-orang pesantren dan nahdiin bahwa nisfu sa'ban dan aktivitas qiyamul lail merupakan bid'atun mungkarah. Baik, demikian jawaban untuk Ibu Khadijah dan ternyata sudah banyak SMS yang masuk ke redaksi kami di 107 FM Radio Namun pemerintah tentunya masih ada kesempatan e, untuk kita 60 menit ke depan kita masih bisa bersama-sama berdiskusi, membahas berkaitan dengan e, Ramadan dan sebelumnya adalah Saban. Namun tentunya kita akan istirahat sejenak. Baik pemerhati kakak, tadi penelpon perdana Ibu Hadijah dari Pondok Gede sudah dijawab oleh narasumber kita. Dan e, banyak juga SMS yang sudah masuk ini Ustaz. E, banyak pertanyaan yang beragam. Namun kita akan membaca SMS sesudah kita menerima telepon berikut ini. Assalamualaikum. Ya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak? Dengan Pak Fuad, Pak Ustaz. Pak Fuad. Iya. Di mana Pak Fuad? Di Perum 1, Pak Ustaz. Perum 1. Nah. Apa kabar? Tolong volume radionya dikecilkan. Ya, ya, Nah, silakan Pak Fuad. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Ya. Iya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Uh, mau nanya nih Pak Ustaz ya. Iya. Uh, uh, amalan-amalan sunnah. Mm -hmm. banyak di bulan Ramadan Pak Ustaz ya. Iya. Yeah. Iya, hmm. terus? Nah, yang ingin saya tanyakan ini, Pak Ustaz. Eh, doa-doa yang diajukan dan diamalkan Nabi pada bulan Ramadan itu, uh, mohon dijelaskan. Pak hmm. doa-doa yang bisa kita amalkan, Pak Ustaz. Atau doa sekarang barangkali juga ya? Iya, boleh ya. Hmm, boleh. <laughs> Ah, iya, iya. Nah, terima kasih Pak Ustaz ya. Baik. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa-doa ini Ustaz yang ditanyakan. Ustaz, eh, sekalian juga ada pertanyaan. Ada ada apa tidak kalau ada eh, hadisnya sahih atau tidak berkaitan dengan doa-doa yang hari ini sudah mulai seliweran di SMS berkaitan Allahumma salim nilai Ramadan dan sebagainya. Oh iya. Yeah. Perlu diketahui bahwa Allahumma barik uh, fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Hadis ini adalah hadis yang baik. Ya. Hmm. Ya. Hadis yang baik sebagaimana yang telah didudukkan uh, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya. Didudukkan oleh pengarang kitab Al-Fathur Rabbani. Ya. Di mana beliau mengatakan di situ ya Al-Banna -Al ya, bapaknya Al-Hasan Al-Banna memiliki kitab Al-Fathur Rabbani ya. Dia mengatakan bahwa hadis itu adalah hadis yang dhaifun jiddan. Ya, dari seluruh sanatnya. Dengan demikian, maka doa-doa menjelang Ramadan atau Sya'ban atau Rajab itu tidak ada satupun yang sahih. Hmm. Kemudian doa pada waktu Rajab juga, eh pada waktu Sya'ban tidak ada yang khusus. Intinya di dalam hadis Rasulullah diketegaskan, Inna lillahi fi kulli yaumin wa lailatin utaqa'u utaqa'a minan nar fi syahri Ramadan wa likulli muslimin da'wat eh, wa inna likulli muslimin da'watan yad'u biha fayustajabu lahu. Ini. Yang artinya, sesungguhnya setiap hari dan malam pada waktu bulan Ramadan itu Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dan dari neraka. Dan setiap muslim memiliki doa, bila dia berdoa akan dikabulkan. Oleh karena itu, saya sarankan bagi orang yang berpuasa dianjurkan memperbanyak doa-doa apa saja yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada di dalam Alkitab wa Sunnah kita baca bebas, terutama pada saat e, buka puasa, kemudian pada saat kita siang puasa, pada saat sahur karena di sahur itu e, wabil asharihum yastaghfirun memperbanyak istighfar e, apalagi sepertiga terakhir dari malam itu juga termasuk waktu-waktu yang mustajab dengan demikian saya sarankan Bapak untuk memperbanyak doa yang diajarkan di dalam Quran dan Sunnah dan tidak ada doa yang khusus kecuali pada saat buka seperti dhahabat dhama'u wabtallatil ini ah, eh, dhahabat dhama' dhahabat dhama'u wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Ini uh, hanya itu saja. Hmm, jadi yang sekarang beredar di beberapa SMS Allah salim nilai Ramadan. Ya, itu semua tidak ada. Semua tidak ada. Iya. Cuman kita memang boleh berdoa ya Allah sampaikan hmm Eh, saya bisa bertemu dengan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, tetapi itu bukan doa khusus menyambut Ramadan. Hmm. Pada saat jauh-jauh Ramadan juga kita minta kepada Allah boleh. Pada waktu Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal berdoa dengan itu juga nggak ada masalah. Baik, eh, demikian untuk Pak Fuad di Prum, Prum 1 ya. Maksudnya mungkin Prum 1. Baik Ustaz, eh, pertanyaan senada. Cukup banyak ya. sekali. Tapi ini yang cukup menarik e, dari 0815960 sekian gitu E, penulis SMS ini mengatakan dari riwayat-riwayat yang datang dari Ahlul Bait. Nabi menghabarkan maaf ter, tertindih ini. Ya. Saya ulangi lagi dari riwayat-riwayat yang datang dari Ahlul Bait. Nabi menghabarkan bahwa nisfu Syaban sama seperti malam Qadar kedua. Wiladah sahib az-zaman Imam Mahdi alaihissalam. Bagaimana? Inilah termasuk riwayat-riwayat yang menyesatkan umat. Riwayat-riwayat yang menyesatkan umat. Seperti di sana juga ada riwayat Inna Dawud alaihissalam kharaja dhata lailatin fi mitri hadis sa'ah yaitu pada saat nisfu Sa'ban itu. Fanadara ila sama kemudian dia memandang ke atas langit faqala inna hadhihi sa'a pada saat ini Allahu ahadun tidaklah ada seorang pun yang berdoa kepada Allah illa ajabahu kecuali dikabulkan wala istaghfara ahadun min hadhihi laila illa ghufira lahu tidak ada orang yang meminta ampun kepada Allah kecuali diampuni malam yakun asyaran eh, selagi orang tersebut tidak termasuk orang-orang yang asyar yaitu pencudi Eh, sahiran tukang sihir, syairan tukang uh, uh, syair, au kahinan dukun, au arifan, ya, arif, au surtian, yaitu surtian di sini polisi, hmm. itu. Masa polisi tidak diampuni dosanya pada saat itu? Au jabian atau penarik penarik pajak, au sahibu kubatin atau orang yang suka nabu kendang hmm. au girtabatin atau orang yang suka nabu beduk nah ini <laughs> ya kalau ikut riwayat ini ya. masjid-masjid yang ada beduknya itu nggak akan diampuni nih susabannya itu oh gitu ya nah <laughs> dengan hmm. demikian riwayat-riwayat seperti ini adalah termasuk riwayat Israiliyah yang magduba tidak perlu dipakai untuk dasar nah maka tadi dikatakan ulama-ulama yang menggunakan atau mengatakan bahwa nisfu Sa'ban itu ada keutamaan setelah diteliti ternyata riwayat tersebut adalah Isra'iyat yang palsu dan dusta. Wallahu a'lam bishawab. Termasuk juga ini adalah bagian daripada uh, bukan Israiliyat hmm. ya, termasuk riwayat-riwayat Rafidah yang makdubah. Hmm. Karena tidak ada firqah, tidak ada satu kelompok yang paling berani membuat hadis palsu kecuali Syiah. Hmm, Yang itu jelas-jelas ya orang Rafidah. Sampai jangankan mengatasnamakan Rasul, mengatasnamakan Allah aja berani. Coba bayangkan kalau kita membaca di dalam kitab-kitab mereka seperti di dalam kitab Biharul Anwar kalau tidak salah sampai ada malaikat Jibril izin sama Allah untuk hmm. ziarah kuburan Husain itu nggak diizini. <laughs> Coba bayangkan, apalagi selain Jibril. Nauzubillah min Padahal Jibril itu uh, malaikat yang terbaik ya. Mm-mm. Oleh karena itu, kita lebih percaya terhadap hadis-hadis orang yang terpercaya karena asli daripada riwayat asasnya adalah kepercayaan. Kalau orang sudah sudah menjadikan kedustaan sebagai agama alias takiyah dan dia mengatakan in at-taqiyatu dini wa dinu abai taqiyah adalah bab ini agamaku dan ab, yeah. agama nenek moyangku la dina liman la takia talahu tidak ada agama bagi orang yang tidak bertakia mana mungkin kita bisa menerima riwayat mereka karena asas daripada riwayat itu adalah al bisa dipercaya, kemudian Abdabat kuat hafalannya, Al-Adil tidak cacat melakukan perbuatan kufur, fasik atau bid'ah. Wallahu bisawab. Baik demikian untuk beberapa SMS satu yang kami baca mewakili beberapa SMS yang lain. Ustadz uh, masuk ke ke saum ini ya. Yeah. Iya. Uh, boleh apa tidak membayar qadha di bulan uh, Syaban ini? Hmm. Mengingat ketika saya akan membayar qadha eh tiba-tiba hamil, Ustaz. Apa yang mesti saya lakukan? Bagi orang yang sekarang punya utang kodok, kemudian ternyata hamil lagi dan tidak mampu untuk mengkodok, jelas ini adalah udur. Hmm. Barang siapa yang tidak mampu mengkodok sampai Ramadan datang lagi, maka dia tidak berdosa. Kalau memang dia mengikuti pendapat yang wajib kodok. Tapi ibu di sini saya ingin tegaskan bahwa orang yang hamil atau menyusui itu hanya wajib untuk membayar fidyah saja namun di sini saya ingin turunkan uh, riwayat uh, perbedaan ulama menurut Abdullah ibnu Umar sama Abdullah ibnu Abbas ya. Ini untuk menguatkan kemarin karena kemarin ada sedikit kurang tepat ya. Menurut Abdullah ibnu Umar eh, Abdullah ibnu Umar sama Abdullah ibnu Mas'ud wajib fidyah. Kemudian Imam Syafi'i dan Imam Ahmad wajib fidyah dan kodok. Menurut Imam Abu Hanifah wajib kodok saja. Dengan demikian, pendapat yang rojah yang kuat di antara pendapat tersebut adalah pendapat Abdullah ibnu Umar sama Abdullah ibnu Abbas bahwa orang yang hamil dan menyusui hanya wajib membayar fidyah berdasarkan mengkiaskan kepada firman Allah wa 'alal yutikunahu fidyatu ta'amu miskin orang-orang yang kalau memang mau puasa bisa dalam kondisi memaksakan maka tidak perlu ini cukup dia itu tidak perlu puasa iya, iya dan cukup membayar fidyah saja wallahu a'lam. Tadi Ustaz maaf menurut uh, Abdullah Ibnu Umar dan Abdullah Ibnu Mas'ud atau Ibnu Abbas? Ibnu Abbas. Ibnu Abbas. Hmm. Jadi bukan Abdullah Ibnu Mas'ud ya. Iya, Abdullah Ibnu hmm. Umar sama Abdullah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas. Ibnu, Ibnu Abbas ya. Jadi intinya uh, fidyatun ta'am miskin. Miskin. Iya. Baik pemerhati demikian jawaban narasumber. Uh, berkaitan dengan pertanyaan seorang ibu yang ternyata ketika hendak kodok, mungkin kodok dulu hai Ustaz ya. Uh -uh. Eh mau kodok hamil lagi. Hmm. Nah itu tadi sudah dijawab. Baik 8816363 kita terima penelpon yang ketiga. Assalamualaikum. Silakan Bapak Ibu silakan. Assalamualaikum. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Tolong volume radionya, Pak. Ya, dengan Bapak siapa? Supriyadi. Pak Supriyadi di mana? Di jalanan. Di jalanan. Sedang <laughs> menuju pulang. Ya. <laughs> di, di jalanan apa di perjalanan, Pak? Di perjalanan. Uh, kalau di jalanan hati-hati ditabrak <laughs> mobil nanti. Ya. Iya. Silakan Pak Supriyadi. Mau pulang kemana mana nih? Eh, ceritanya? Materinya kan nih Saban dan kaum Ramadan ya. Iya, iya. Ya. Uh, gini, uh, yang pertama yang mau saya tanyakan adalah uh, kalau Isbu Saban kita udah tahu lah dari hmm. itu kan uh, banyak biasanya ya. Yeah. Iya. Uh, sekarang untuk menghadapi Ramadan sendiri, mm -hmm. itu yang Rasulullah lakukan itu bagaimana Ustaz? Mm -hmm. uh, kan karena kalau nggak salah ada hadis yang mengatakan bahwa kalau kita itu bergembira menghadapi Ramadan itu uh, salah satu orang beriman kalau nggak salah seperti itu. Nah itu mm -hmm. hadis itu sendiri kuat atau tidak gitu? Mm, -hmm. yeah. Itu iya. yang pertama ya. Iya. Yeah. Okay. Menyambut kedua, Ramadan ya. Uh, yang kedua, uh, kalau nggak salah di Al-Quran itu dikatakan tahun. Dua tahun, Mbak. Dua tahun ya. Hmm. Iya. Nah, e, sekarang anak saya ini katakan ma masuk satu tahun dulu istri saya tuh nggak puasa karena dia melahirkan. Hmm, sekarang, sekarang menyusui. Ini lagi menyusui, tapi dia kuat mau puasa gitu gimana? Kan? Hmm, baik. Oh, iya. di dalam hadis itu harus fidyah ya. Dalam nah, Al-Qur'an. Nah, bagaimana ya? itu? Baik. Ya. Terima kasih Ustaz. Ya. Iya. Baik, baik. Iya, ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dua pertanyaan Ustaz. Bagaimana Rasulullah SAW Eh, ketika menghadapi uh, eh, yeah, masuk bulan Ramadan. Yang kedua tadi berkaitan dengan uh, menyusui ya. Hmm. eh, yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lain seperti yang kemarin saya jelaskan. Pertama dia bergembira dan antusias serta melakukan persiapan-persiapan batin untuk menyambut bulan Ramadan. Kemudian secara perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan puasa Syaban tidak lebih dari itu. Dan tentang masalah prosesi-prosesi yang lainnya, apakah Rasulullah SAW memperbanyak dikir, ada doa khusus, atau melakukan acara-acara khusus tidak ada. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya mengajak kepada umat untuk betul-betul bersiap menyambut Ramadan yang penuh dengan rahmat, pahala, dan juga idkun minan nar, dan juga tidak hanya pada waktu idkun minan nar ini malam-malam terakhir saja, mm -hmm. sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang dhaif, sepuluh pertama rahmat, pertengahan itu adalah maghfirah dan sepuluh terakhir adalah idkun minan nar, tidak tidak menggunakan hadis yang maudhu ini, tapi memang kita layak untuk bergembira menyambut Ramadan. Bagaimana tidak? Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam hadis qudsinya, "Asyamu li wa ana ajzibihi." Ya, puasa itu milikku, akulah yang membalasnya. Kemudian juga dikatakan idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa syayatin. Dan juga tadi dijelaskan bahwa inna likulli yaumin wa lailatin Eh, inna lillahi fi kulli yaumin wa lailatin utaqa'a minan nar fi syahri Ramadan. Setiap siang dan malam eh, dari bulan Ramadan Allah memiliki orang-orang yang dibebaskan dari neraka. Dan juga setiap malam dan siang juga ketika puasa Ramadan itu seorang muslim memiliki doa kalau dipanjatkan mustajab. Dan masih banyak. Ini yang mendasari kita itu gembira senang dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa sampai kepada bulan itu sehat walafiat. Insya Allah. insyaallah. Hmm. Yang kedua Ustaz berkaitan dengan uh, menyusui tadi kan dua tahun ya. Iya. Idealnya yeah. menurut Al-Quran. Yeah. Nah, uh, istri Pak Supriyadi ini uh, memiliki bayi ya, baru satu tahun. Yeah. Berarti kan masih menyusui. Apa yang mesti dilakukan? Uh, kalau memang sekarang istri bapak kuat untuk puasa, puasa nggak ada masalah karena pada eh, dasarnya e, orang berbuka itu adalah rukhsah. Rukhsah itu tergantung kemaslahatan. Kalau memang kita kuat maka kita berpuasa seperti ketika kita musafir kalau memang kuat puasa kalau tidak rukhsah itu diambil karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha yuhibbu an tu'tarukhasuhu kama yuhibbu an ta'azaimuhu di dalam riwayat lain kama yuhibbu an eh, kama yakroh an tu'ta ma'asihi. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu sangat cinta rukhsahnya itu diambil, sangat cinta <clears throat> kewajibannya itu dilaksanakan dalam riwayat lain Allah Subhanahu wa taala itu cinta rukhsahnya diambil seharga Allah itu benci ketika maksiatnya didatanginya. Dengan demikian, eh, istri bapak cukup sekarang kuat enggak puasa? Kalau kuat terus, kalau tidak berbuka dan cukup mengganti dengan fidyah. Fidyah. Baik demikian untuk Pak Supriyadi. Ustaz, eh, sebagaimana tadi dikatakan bahwa istri Pak Supriyadi boleh membayar fidyah kalau memang tidak kuat ya. Mm-hmm. Dan minta ketegasan kembali eh, sebagaimana SMS 0812 sekian eh, boleh apa tidak membayar fidyah itu dengan membagikan makanan ke orang atau kita mengundang satu ya. Mm-hmm. Yang kedua, seandainya tidak memberikan makanan, boleh atau tidak dengan memberikan uang sebagai pengganti makanan? Iya. Tentang masalah fidyah disebutkan di dalam firman Allah tadi, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'am miskin. Yang namanya taam miskin alias it'am memberi makan, bukan memberi duit. Hmm. Dan itu beda. Apalagi kalau kita lihat sejarah kronologisnya. Pertama, pada zaman Rasulullah saw Alaihi Wasallam ketika Rasulullah SAW memerintahkan untuk it'am memberi makan orang miskin, bukan berarti zaman Rasul ketika itu nggak ada duit. Ada dinar, ada, ada dirham. dinar, ada dirham. Kalau memang pemberian bid'ah itu berupa uang itu maslahat, maka Rasulullah SAW akan memberikan contoh sesekali. Dan itu juga mungkin dilakukan oleh satu dua orang sahabat. Namun dari Rasulullah kemudian sahabat tabi'in, mereka tidak melaksanakan. Begitu juga ketika bayar zakat dan yang lainnya. Dan juga dari sisi maslahat, orang miskin apalagi kadang-kadang lemah iman. Kita kasih duit belum tentu diberi makanan, tapi kalau sudah dikasih makanan, terpaksa mau nggak mau. mau, mau dia makan. Kalau seandainya dia tidak butuh pun dijual, tapi yang penting kan itamnya itu sudah hmm. sudah terlaksana Apalagi kadang-kadang orang miskin yang lemah iman, jangan-jangan duit tersebut dibuat untuk beli nomor, kan repot hmm, lagi. Hmm, hmm. Atau iya. minimal yeah. beli rokok, na'udzubillah dalik. Bukan it'am namanya. Ya, eh, dalam pertemuan yang lalu sempat diangkat uh, kisah sahabat Nabi Anas bin Malik dalam yeah. sanad Abu Yala al-Mausuli. Ya. Iya, yeah, betul. Da dari dari apa namanya? Dari sejarah ini Uh, jelas makanan berarti kan? Iya. Hmm. Dan diabdolkan, diutamakan makanan matang seperti yang dilakukan oleh Anas bin Malik setelah dia waktu tua kemudian tidak bisa puasa maka mengumpulkan orang sejumlah puasa yang ditinggalkan kemudian membuat makanan sarid mereka diundang miskin tersebut sampai kenyang hmm. sudah hmm. selesai. Iya, dan ini dampaknya Ustaz eh, tidak hanya persoalan ya, termasuk nanti membayar uh, zakat fitrah. Alasannya bil Nah, pertanyaan saya, kalau Romad, saum Ramadan ini difardukan pada bulan Syaban tahun 2 Hijriah ya. 2 hmm. Hijriah sebagaimana yang di Tauhidul Ahkam Syekh Al-Basam ini hmm. e, pernah enggak dalam sekali Ramadan Rasulullah mengeluarkan atau memerintahkan sahabat-sahabat untuk mengeluarkan fidyah maupun e, zakat zakat fitrah dengan yeah. dengan selain gitu, dengan yeah. bilkimah gitu. Ya. Iya. Yeah. Kalau kita melihat atau meneliti dan juga membaca selama ini saya belum pernah menemukan itu. Bahkan kebalikannya, jumhurul ulama mengatakan haram kecuali Imam Abu Hanifah di dalam zakat fitrah. Namun kalau kita lihat orang tidak konsekuen di dalam masalah ini Imam Abu Hanifah betul boleh menggunakan kima alias harga, mm-hmm. tetapi ukurannya kan kurang lebih 4 kilo. 4 kilo ya. Iya. Tapi orang kita sekarang enggak cara membayarnya pakai madhabnya Imam Abu Hanifah, nilai kimahnya, harganya, ini apa namanya, e, beratnya, ukurannya hmm. memakai madhabnya Imam Syafi'i. Ini kan e, seenaknya. Hmm. Kalau memang kita itu mengikuti madhabnya Imam Abu Hanifah, artinya membayar zakat pakai duit, ya, pakai harga, ya harus konsekuensi. Nilainya itu 4 kilo, kilo beras, jangan dua setengah kilo. Hmm, jadi ini yang gabungan ingin. antara Abu Hanifah dengan Imam Syafi'i. Iya, ini kan gabung-gabungin sendiri, akhirnya fikih seenak-enaknya. Alias saya sering uh, julukin dengan istilah fikih prasmanan pilih hmm. yang enak-enak saja. Hmm. Ini nanti melebar Ustaz kalau kita sudah berbicara zakat profesi kan. Ya, Begini betul. juga kasusnya. Iya. Hmm. Baik 8816363 kita masih berbicara uh, berkaitan dengan uh, saum Syaban dan saum uh, Ramadan. Baik pemerhati data tentunya jangan ber jangan pergi dulu, <laughs> jangan diganti dulu karena kita akan lanjutkan bahasan kita sesudah yang berikut ini. 107 FM Radio Dakta Jauhkan prasangka jalin silaturahim Baik pemirsa Dakta, kaji kita malam hari ini dengan narasumber kita Narasumber tetap saja Lapidin uh, eh, Sudah banyak ilmu yang kita dapatkan pada kesempatan malam hari ini Baik Bang Radiata, kami tunggu partisipasi Antum di 8816363. Pertanyaan sesuai dengan topik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan? Dengan Panur Syam, Pak. Panur Syam di mana? Di Permata Harapan Baru. Permata Harapan Baru itu Bekasi apa Jakarta, Pak? Bekasi, Pak. Hmm, Bekasi. Permata? Harapan Baru. Harapan Baru. Ya, semoga ber, punya harapan baru terus, Pak ya. Iya. iya. <laughs> Silakan Pak Nur Syam. Uh, Pak Ustadz, tadi saya ada ketinggalan nih dengar ininya kajiannya nih. Tentang ya. apa Pak? Uh, eh, nis pusat ban ya. Iya. Mm -hmm. Nah, itu kalau yang dari Al-Quran tuh kayak larangan tuh surat berapa ya Ustadz? Larangan. Ya, larangan uh, tentang... untuk melakukan nisfu saban. Iya. Iya. Ya. Terus? Itu kan bid'ah tuh ya. Mm -hmm. Nah, kalau hadis-hadis yang tadi disebutin juga cukup kan panjang ya. Yang mm Iya. Itu tolong diinin lagi dong Ustaz. Kalau di Quran ada nggak tuh Ustaz? Iya. Hmm, pertanyaannya begitu Pak ya. Iya. Baik. Terima kasih. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, nisfu Sya'ban ada nggak larangannya di dalam Al-Qur'an al Karim? Iya, mungkin perlu di kuatkan ini karena mungkin barangkali ada orang hmm. yang nggak mau sunnah. Iya, di samping itu Ustaz, hampir semua, hampir ya, hampir ya. mungkin uh, 85 eh, persen sampai 87 persen hmm. pertanyaan berkaitan dengan Nesu Saban. Ada juga yang mengatakan bahwa ibu saya pulang dari Saban. Hmm. Padahal tadi sebelum berangkat saya sudah ingatkan bahwa <laughs> itu tidak ada ajarannya. Tapi ibu saya terus saja melonong, nyelonong gitu. Kemudian juga di daerah saya, di masjid saya malam hari ini sedang ramai ramenya Nesu Saban. Nah apa yang mesti saya lakukan? Diingatkan toh mereka berjalan terus. Ya, ya silakan Sir. Kalau kita sekarang berbicara masalah larangan di Al-Quran itu dalam bentuk tekstual sejelas enggak. Mm hmm. Tapi perlu kita ketahui bahwa Al-Quran itu ada yang nasnya itu global, ada yang rinci dan kebanyakan adalah global dan yang menjelaskan dan merinci Al-Quran. Ini sunnah. Adapun kalau kita tanya larangannya bisa kita ambil dari firman Allah Allah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Dan yang keduanya adalah wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan yang ketiga dalam surat An-Nisa wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah Barang siapa yang mentaati Rasul berarti mentaati Allah dan had dan firman Allah wa may yushakikir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' sabila ghairal mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Wa man yushakik ar-rasula min ba'di ma tabayyana al huda Siapa yang menentang Rasul setelah jelas datang penjelasan dari Rasulullah dan Rasul telah menjelaskan di sini tadi bahwa di dalam masalah-masalah terkait dengan Saban tidak ada lain kecuali aktivitas puasa sunnah dan hadis-hadis yang terkait dengan Eh, dengan fadilah dan keutamaan nisfu Sa'ban yang saya turunkan tadi telah didoifkan oleh ulama dan wayat tabi ghaira sabilil mu'minin mengikuti ijma selain kaum muslimin dan kaum muslimin di sini ijma dari kalangan ulama mau dari sahabat maupun tabi'in mengatakan bahwa di sini tidak ada satupun dari kalangan sahabat yang melakukan aktivitas ngumpul-ngumpul dikir-dikir pada waktu nisfu Sa'ban dari kalangan tabi'in eh, baik Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad juga tidak ada yang satu pun memotivasi setelah mereka juga Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya tidak melakukan itu. Berarti di sini siapa yang melakukan aktivitas nisfu Sa'ban dengan cara-cara dikir, dengan cara-cara apa namanya e, mungkin sholat berjamaah dan yang lainnya telah menyelisih jalan kaum mukminin telah menyelisih jalan sahabat dan tabi'in. Wallahu a'lam bisawab. Itulah uh, apa jawaban tentang masalah bid'ahnya nisfu Sa'ban. Dan tadi sudah saya katakan di dalam kitabnya orang-orang yang dipegang oleh Nahdiyin disebutkan di dalam kitab uh, Fathul Mu'in jelas-jelas ia mulai pada waktu nisfu Sa'ban merupakan bid'atun mungkar, bid'ah yang mungkar. Ya Ustaz, uh, tadi disebut dengan Qiyamul Ustaz ya. Ada yeah. pertanyaan juga berkaitan dengan semaranya acara mabit mabit pakai T Ya, Kalau tadi kan Ustaz mabit de, pakai ya. de, malam mabit. ah, Nah, ini mabit malam iman dan takwa. Biasanya dalam acara itu diadakan qiyamul lail bersama, ya. kemudian muhasabah dan lain-lain. Apakah ini pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW? Kalau kita masalah contoh, ini adalah satu jawaban yang yang paling menuki ya kalau kita lihat dari hadis Rasulullah, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fawaraddun. Barang siapa yang mengada-ada di dalam masalah urusan agamaku ini dan tidak ada sandaran hidayah, tidak ada sandaran dalil maka tertolak. Maka tidak ada contohnya mabit alias melakukan aktivitas muhasabah dan kiamulail bersama. Kalau memang itu perkara baik, alias berjamaah qiyamul lail selain Ramadan ya. Hmm, selain Ramadan. Selain ya. Ramadan itu merupakan suatu hal yang baik. Yakin Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan sahabat lebih lebih duluan melakukan. Karena orang yang paling cinta terhadap kebaikan, orang yang paling tahu antusias untuk mengamalkan sunnah dan kebaikan-kebaikan Islam adalah Rasul para sahabat. Masa ada suatu yang kita anggap baik sekarang yang tidak diamalkan dan tidak ketahui oleh sahabat uh, oleh Rasulullah dan sahabatnya. Padahal kalau kita lihat di beberapa tempat, di beberapa situasi Rasulullah itu memotivasi sahabat-sahabatnya untuk melakukan qiyamul lain. Bahkan di antara eh, kadang-kadang Rasulullah itu mengetok pintu di ini rumah-rumah sahabat hmm. untuk membangunkan qiyamul lain. Tapi tidak ada satupun riwayat Rasul mengajak mereka untuk kiamulail lain berjamaah di masjid. Selain Ramadan ya. Selain Ramadan. Hmm. Kalau seandainya baik, sekalian diketok pintunya diajak sholat berjamaah. Dan ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Dengan demikian namanya Qiyamulail itu sendiri-sendiri. Dan memang layak untuk sendiri-sendiri. Pertama dari sisi waktu. Tidak bisa diseragamkan. Bagi sebagian orang enaknya jam 3, sebagian orang jam setengah 4, sebagian orang jam 4. Dari sisi bacaan panjang pendeknya juga terserah. Ada yang ingin kiamnya panjang, Sujudnya pendek. Ada yang sebaliknya. Pingin rukuk sujudnya panjang, kiamnya biasa-biasa saja. Dari sinilah cenderung tahajud dan kiamulal itu dibebaskan masing-masing kepada umat pelakunya. Karena memang itu adalah sunnah. Tapi kalau dilazimkan berjamaah, itu berarti melazimkan sesuatu yang tidak lazim. Mengharuskan hmm. sesuatu yang tidak harus masuk ke dalam istihsan sementara istihsan dikatakan oleh Imam Ash-Syafi'i manistahsana istahsana faqad dan yang terakhir tentang masalah muhasabah, inilah yang ditahdir oleh Imam Ahmad. Ada majlis yang yang, dilaku, yang diadakan oleh Al Haris Al Muhasibi karena pinter nangisin orang kemudian ngajak orang nangis di dalam majelis itu maka Imam Ahmad mentahdir majelis itu dan dilarang mereka-mereka atau jamaah-jamaah atau murid-murid Imam Ahmad untuk menghadiri eh, apa namanya majelisnya Al Haris Al Muhasibi yang tukang nangisin orang gitu ya. Hmm. Dan saya kira nangis bareng-bareng itu juga tidak lucu. Wong nangis <laughs> saja kok eh, diseragamkan. Ya. Dan saat-saat eh, tidak bisa juga dikatakan nangis itu lebih baik dari segala-galanya. Ada saat-saat gembira itu lebih baik daripada nangis. Hmm. Tapi ada saat-saat nangis itu lebih utama daripada eh, gembira, tertawa. Dan perlu kita camkan di antara tujuh orang yang diberi naungan oleh Allah di masa tidak nau, tidak ada naungan adalah rajulun dzakarallaha khadiyan wa fadat aina. Orang yang berzikir sendirian kepada Allah meneteskan air mata bukan rame-rame. Hmm. Nanti kalau rame-rame begitu belum nangis tetangganya pada udah nangis akhirnya dipaksain untuk nangis sehingga ada nangis yang munafik Inilah yang dikatakan oleh Imam Hudzaifah, sahabat Rasulullah SAW Hudzaifah, "Iyyakum wa khusyu'an nifaq." Hati-hati kalian terhadap khusyuknya orang munafik. Ya nampaknya menangis, nampaknya menunjukkan badannya menggigil, tetapi hatinya kosong, tidak ada kekhusyuan sama sekali. Naudzubillah. Hmm, hmm. Ya, atau sengaja kali saat ya. Hmm. Kalau ada yang apa namanya membawakan muhasabah itu dengan bahasa pilihan hmm. ingin menyentuh hati orang yeah. ya. kok ada kok uh, apa namanya yang hadir belum menangis ditambahin lagi yeah. supaya menangis Bahkan belum menangis akhirnya dia hmm. mempura-pura nangis dia iya. pura-pura nangis supaya dia uh, bisa menangiskan ini membuat jamaah itu menangis hmm, ya pemerhati data uh, eh, cukup diingat ucapan Hudzaifah tadi iya kumbah khusyu'an nifak jauhi uh, oleh kalian khusyuknya orang-orang munafik Ustaz kembali ke masalah Fedia ya. uh, eh, dari 0813 yeah. 107459 sekian gitu ya. Yeah. Ya. Uh, mempertanyakan kalau memang Fedia ya itu uh, tidak ada contoh dari Rasulullah dengan uh, uang gitu. Padahal saya dulu ketika hamil membayar dengan uang. Kemudian saya serahkan ke amil zakat apakah fedia saya itu sudah sah atau perlu diulangi lagi fedia dengan makanan? Ya kalau sudah pengamalan itu didasar, didasarkan atas ketidaktahuan, ya sudah. Yang lalu biar berlalu. Iya, hmm. ya karena uh, Allah memaafkan dari uh, tidak tahu dan juga tidak sengaja dan juga lupa dan yang lainnya. Gitu. Baik Ustaz, uh, e, jadi uh, apa yang pernah dilakukan oleh jamaah kita berkaitan dengan membayar zakat fitro dengan bilkima atau fidyah bilkima yang lalu biar berlalu. Mm-hmm. Jadi tidak berdosa buat dia? Tidak, hmm. karena dia melakukan hal itu e, berdasarkan al-jahl yaitu hmm. ketidaktahuan. Ketidaktahuan atau karena ada ustadz yang menyampaikan itu. Nah, kalau sudah seperti ini tanggung jawabnya adalah ustadz itu. Karena Siapa di dalam hadis Rasulullah dijelaskan siapa yang memberikan fatwa kemudian salah, fa'ithmuhu ithmuhu 'alal ladzi afta, dosa atas orang yang mengeluarkan fatwa. fatwa. Baik, uh, Ustaz kembali ke saum tadi, larangan di dalam hadis ya. Jangan mendahului Ramadan dengan saum satu hari atau dua hari. Uh, kenapa tidak tidak tegas tidak tegas saja Ustaz? Hmm. Satu hari gitu Kenapa harus dua hari? Ada pertimbangan lain menurut para ulama? Kalau kita membaca di dalam kitab Fathul Bari dikatakan karena akhlabiyahnya. Pada hmm. umumnya, satu dua hari itu hari yang betul-betul layak untuk dijadikan ikhtiar. Hmm. Kenapa? Karena e, puasa itu, Ramadan itu bisa jatuh tanggal 29, karena ini tanggalan itu 29 hmm. atau 30. Ya. Kalau sekarang ini sehari sebelumnya berarti puasa itu hanya uh, hanya 29 ya. Hmm. Kalau dua berarti di sini dia itu hati-hati. Wah, jangan-jangan ini uh, puasanya itu bergeser atau apa? Udahlah saya puasa dua. Itu hmm. dua sebelum sebelum datangnya bulan Ramadan. Nah, ini semuanya disebutkan di dalam eh, pernyataan-pernyataan uh, ulama itu ihtiyat yang tidak berdasar Apalagi di sana ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tadi diriwayatkan oleh Ummu Salamah dan juga Aisyah, Rasulullah SAW menyambung uh, puasa mm-hmm. eh, dengan Syaban. Kalau sekarang hanya dasarnya hati-hati, puasa juga ini nggak boleh dan juga kalau memang nggak puasa juga nggak boleh. Intinya kita harus tahu bahwa sekarang ini masuk Ramadan atau tidak. Kalau memang sekarang belum terlihat ru'ya, belum belum ada ru'ya, maka kita tidak perlu puasa. Yakin bahwa bulan ini atau hari ini belum puasa. Kalau memang sudah datang e, eh, kabar tentang ru'ya, maka kita puasa. Karena hmm. berdasarkan ru'ya. Karena yang diperintahkan oleh Rasulullah adalah sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Dan di sana ada larangan untuk puasa pada hari-hari yang ragu, ya, hari ragu. Nah disebutkan oleh Al-Allama Aini hari raku itu yang dimaksudkan adalah bahwa dia itu e, sekarang mendapatkan kabar berita sudah puasa, namun berita itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Atau di sana ada orang yang merasa melihat, tetapi dia tidak diterima karena mungkin dia ti, e, bukan orang yang adil atau memang mereka bukan orang yang bisa dipercaya sehingga kesaksian ditolak. Nah ini meragukan, kita puasa atau enggak? Maka di sini kita putuskan tidak puasa karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam eh, ini e, menyatakan bahwa siapa yang puasa pada waktu hari yang diragukan itu maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim. Bahkan di sana ada riwayat dari Ammar bin Yasir pernah dia mengumpulkan sahabat untuk e, makan didatangkan satu kambing besar Lalu di antara sahabat ada yang minggir ke sini. Ya, silahkan makan. Barang siapa yang puasa pada waktu hari seperti ini, maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim. Allah a'lam bishawab. Baik, uh, uh, pemerintah demikian jawaban beliau dari beberapa SMS yang uh, sempat kami uh, bacakan. Uh, set pertanyaan uh, sekilas nih kelihatannya ya. Tapi perlu juga <laughs> untuk dikasih jawaban ini. Yeah. Ustadz yang benar itu ucapan som atau puasa katanya. Yeah. Karena mungkin ada definisi-definisi uh, ada sebagian yang mengatakan kalau som itu mok, hanya mokok bicara. Seperti uh, firman Allah, ini Inni nadartu rahmani sauma. Kemudian uh, ada siam. Kemudian di sini pertanyaannya yang benar itu uh, saum atau puasa. Terima kasih. Ya. Sebetulnya ini adalah perbedaan masdar saja. Soma yasumu sauman wa soma yasumu siyaman. Dan kalau kita membaca hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga ungkapan-ungkapan ulama, dua-duanya digunakan. Baik saum maupun siam. Ba ya? ma baik saum maupun siam. Seperti di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh Abu Umamah al-Bahili, Ya Rasulullah tunjukkan kami e, suatu amalan yang dengan amalan itu aku masuk surga. Rasul mengatakan alaikum bisyam fa innahu la mitra lahu. E, berpuasalah karena tidak sesungguhnya tidak ada amalan yang mirip yang sepadan dengan puasa. Terus Rasulullah SAW juga be begitu di dalam hadisnya ketika memotivasi seorang pemuda untuk apa namanya e, melakukan e, menikah ya ma'asal sabab a, terus kemudian fa illam yastati fa alaihi bisawmi fa innahu lahu wija. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam e, mengungkapkan dengan saum di situ. Dengan demikian penggunaan saumu dan siam itu merupakan hal yang biasa, hal yang lumrah dipakai oleh ungkapan-ungkapan hadis Rasulullah dan juga ungkapan ulama-ulama di dalam buku-buku mereka. So hadis bunyal Islam ala khamsin kan, saum Ramadan. Iya, saum Ramadan. Mungkin yang dipertanyakan Ustaz, bahasa ini ya. Uh, yang benar itu saum atau puasa. Nah, nah, kita sering menyebut puasa iya. itu mungkin ya. Menggunakan saum dan siam bahasa Arab puasa adalah bahasa bahasa Indonesia. Hmm. Kalau toh seandainya bahasa itu dari agama lain, tidak ada masalah karena istilah puasa itu sendiri sah di dalam agama-agama yang lainnya. Karena Allah sendiri yang mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyamu kama kutiba ala ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, puasa itu digunakan juga untuk istilah puasanya ahlul ahlul kitab atau orang-orang sebelum kita. Dengan demikian, tidak ada kekhawatiran untuk tasabuh. Jangan-jangan saya menggunakan kalimat puasa hmm. ini dengan non-muslim seperti kita menggunakan kalimat sholat dengan sembahyang. Itu beda. Kalau sembahyang itu sudah menjadi terminologi baku non-muslim agama lain. Kalau sekarang sholat sudah menjadi terminologi baku untuk agama Islam. Tapi kalau saum itu semua sama. -hmm. hmm. Baik Ustaz, uh, pertanyaan terakhir ya. Yeah. Bagaimana kalau saya uh, memiliki hutang saum tapi belum terbayar hingga kedatangan Ramadan berikutnya? Apa yang mesti saya lakukan? Kalau sekarang ada dua. Kalau memang dia tidak bisa membayar sampai datang Ramadan yang selanjutnya, dengan uzur dimaafkan. Hmm. Artinya, tidak ada masalah dan tidak ada dosa, namun Anda tetap punya hutang, nanti kalau sudah selesai Ramadan, Anda harus menyisihkan waktu untuk mengkodoknya. Hmm. Tetapi kalau sekarang ini mengakhirkan kodok Ramadan sampai datang Ramadan lagi, tanpa udur, tanpa alasan, kalau seandainya dia puasa itu bisa, maka di sini dosa. Taubat ya? Ya Kita harus bertaubat. bertaubat kepada Allah, tapi tetap aja wajib mengkodok. Ya. Namun di sana ada ulama yang mengatakan, Eh, yang berpendapat dia orang yang kedua ini di samping dia kodok juga kena fidyah karena sebagai sanksi atas keteledoran fidyah itu. Hmm. Sanksi ya, iya, karena ya, sanksi. tanpa alasan udur, tanpa udur ya. Iya. Tanpa, tanpa masalah kodok sebagai ganti karena dia puasa itu harus ditutupin apapun keadaannya hatta sampai orang tersebut meninggalkan puasa sengaja tetap aja harus mengkodok soal okay. Iya. adalah dosa soal lain Hmm. Nah, keteledoran ini dibayar dengan fit ya hmm. Kemudian saat uh, eh, hmm. beredar di masyarakat tentang uh, fatwa yang berkaitan dengan yang tadi sebelum kodok sudah kedatangan Ramadan itu bayarnya dua kali Ustaz. Biasanya dulu uh, hutangnya lima hari karena haid berarti nanti berlipat ganda menjadi sepuluh kali. Apakah fatwa ini dibenarkan dalam Islam? Allah alam bisawab kalau kita lihat di dalam literatur perbandingan madhab seperti bidayatul mustahid tidak ada pendapat seperti itu. Bahkan yang ada itu cuman kalau memang teledor di samping kotok dia cukup membayar fidyah saja. Adapun membayar dua kali lipat eh, berlipat-lipat mm -hmm. nanti kalau ditinggalkan tiga tahun bisa berlipat tiga mm -hmm. ini tidak pernah saya atau belum pernah saya temukan. Itu mm -hmm. kayaknya ini kodok puasa model rentenir <laughs> model multi level marketing multi level marketing ya. baik Ustaz, uh, waktu jua yang cukup padat ya dari sekian pertanyaan baik telepon maupun SMS yang semua hampir terjawab karena pertanyaannya itu sama yeah. intinya sama dengan redaksi yang berbeda namun uh, tidak mengurangi hormat kami kepada para uh, para pengirim SMS maupun yang telah antri untuk menelpon kami di 8816363 tetaplah tentunya uh, harapan kami bahwa pertemuan-pertemuan yang akan datang semuanya terjawab. Insya Allah. Insya Allah. Dan masih banyak persoalan sebagaimana kita ketahui persoalan ini tiap tahun berulang. Bagaimana mengetahui awal Ramadan? Pakai ruyah, pakai hisab, dan bagaimana nanti berkaitan dengan zakat dan lain sebagainya tentunya kita tunggu dalam uh, edisi episode yang akan datang insyaallah. Insyaallah. Ustaz jazakumullah atas kehadiran antum di studio kami di 107 FM Radio Dakta. Mudah-mudahan pelajaran yang kami dapatkan merupakan pelajaran yang berharga karena ini semuanya adalah persiapan kami untuk menghadapi bulan Ramadan. Dan beberapa data banyak eh, banyak juga pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik berkaitan dengan e, bid'ahnya ritual tertentu, sholat, dikir, doa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, yakni menghidupkan malam nisfu saban Mudah-mudahan kalau kita malam hari ini masih tertarik dengan acara itu, untuk yang akan datang tidak tertarik kembali. Baik pemerhati akta, Allah kita akan berjumpa dalam kesempatan yang akan datang. Insya Allah pastikan ya dengan kodar Allah tentunya setiap hari Rabu malam Kamis kita akan mendapatkan ilmu-ilmu yang berharga berkaitan dengan fikul islami, al-fikhul islami dengan narasumber al Abidin. Dan yang terakhir perlu kami sampaikan bahwa insya Allah eh, hari Sabtu malam Ahad ada daurah yang diasuh oleh eh, Ustaz Zainal Abidin. Jadi Sabtu malam Ahad tanggal 2 dan 3 tentunya karena sampai pagi eh, diasuh tetap oleh Ustaz Zainal Abidin. Dan bagi Anda yang ingin bergabung anda yang ingin bersama-sama mengikuti daurah, silakan hubungi telepon 70213670. Jadi 70213670. Terima kasih atas partisipasi antum baik yang menelpon langsung atau via SMS dan mudah-mudahan kaji kita malam hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Akhirnya Saudara Abidin saya Ibadur Rahman dan Mas Firman pamit dari hadapan antum semua jauhkan prasangka, jalin silaturahim. Subhanakallahumma bihamdika syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq ila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.